Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan uh, kajian tentang khulasah al-mu'taqad pada pertemuan yang lalu sudah sebutkan bahwa mawani eh, takfir dalam syirik akbar hanya dua yaitu al-amdu dan eh, apa eh, intifaul qasdi dan ikrah. Dan sekarang kita akan bahas lebih rinci kaitan dengan dua hal ini. Famawani'ut takfir fi syirkil akbar indana amrani faqat mawani takfir penghalang-penghalang pengkafiran di dalam syirik akbar menurut prinsip kami ada dua hal saja. Yang pertama intifaul qasdi yaitu tidak ada al-qasdu. Tidak ada maksud. Ai qasdul qawli awil e, qasdul qawli awil fi'lil mukaffir la qasdal kufri kama inda kama huwa indal jahmiyah yaitu tidak ada tidak ada maksud terhadap ucapan atau perbuatan yang mukafir, yang mengkafirkan. Bukan maksud, bukan tidak ada maksud untuk kafir, sebagaimana itu syarat daripada orang-orang Jahmiyah. Fayadkhulu fi mani intifa'il qasdi sehingga masuk dalam mani intifail qasdi ini, penghalang tidak ada maksud ini adalah al-khata'u alladhi yuaddi ila sabqil lisan. Kekeliruan yang menyebabkan salah lidah. Kaman qala fil hadis sahih seperti orang yang berkata dalam hadis sahih, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhto'a min syiddatil farh. Dia salah ucap karena saking bahagianya lama wajada tahu tatkala dia mendapatkan unta kendaraannya. Uh, di sini kita bahas bahwa di antara mawani takfir dalam syirik akbar itu adalah intifaul qasdi tidak ada maksud tidak ada maksud tidak ada maksud terhadap ucapan atau perbuatan yang mukafir ucapan atau perbuatan mukafir ucapan perbuatan mukafir itu seperti membuat tumbal, membuat sesajian, memohon kepada yang uh, yang sudah mati atau membuat hukum atau mengangkat pembuat hukum. Orang ketika eh, membela hukum buatan, membela hukum buatan berarti dia maksud apa terhadap perbuatan mukafir membela hukum buatan adalah Eh, perbuatan mukafir. Orang apa mengatakan bahwa yang berhak membuat hukum adalah DPR atau MPR itu adalah ucapan mukafir. Ucapan mukafir. Orang ketika e, memiliki maksud untuk perbuatan atau ucapan mukafir, maka dia menjadi kafir walaupun dia tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir. Seperti aparat penegak hukum Togut, dia bermaksud membela hukum ini, membela hukum buatan. Membela hukum buatan adalah perbuatan mukafir. Maka dia kafir walaupun tidak bermaksud untuk kafir, tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir. Orang ketika eh, apa ketika membuat undang-undang, membuat undang-undang adalah kekafiran, perbuatan mukafir. Ketika dia membuat undang-undang, dia bermaksud untuk apa? Perbu e, melakukan perbuatan yang mukafir. Maka dia kafir walaupun tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir. Beda dengan orang-orang Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah itu mereka mensyaratkan bahwa orang dikafirkan kalau berniat untuk menjadi orang kafir. Buat mereka, orang menjadi uh, pembuat undang-undang, menjadi aparat penegak hukum togut, tidak dikafirkan kecuali kalau orang itu bermaksud untuk menjadi orang kafir atau bermaksud untuk kafir. Orang membela hukum buatan atau e, memutuskan hukum berdasarkan hukum buatan. Maka dia kafir menurut ahlus sunnah wal jamaah walaupun tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir. Beda halnya dengan orang-orang jahmiah yang mengatakan dia tidak kafir kecuali kalau bermaksud untuk kafir atau bermaksud untuk menjadi orang kafir. Jadi kalau ahlus sunnah wal jamaah mensyaratkan hanya apa, maksud untuk apa terhadap perbuatan yang mukafir ya e, tidak disyaratkan apa e, berniat untuk menjadi orang kafir Makanya kalau orang yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mengkafirkan orang yang berbuat kekafiran yang nyata kecuali kalau dia bermaksud untuk kafir. Nah, itu adalah pendapat orang-orang Jahmiyah. E, masuk dalam intifaul qasdi ini beberapa hal. Yang pertama adalah al-khata alladhi yuaddi ila sabqil lisan. Salah lidah, salah ucap. Orang salah kepleset lidah ingin mengucapkan suatu ucapan tapi lidahnya keliru mengucapkan ucapan kekafiran. Seperti dalam hadis orang Rasul mengesahkan orang yang dalam tengah perjalanan terus dia istirahat terus pas bangun unta eh, apa apa eh, unta kendaraan eh, kendaraannya yang di situ ada bekalnya hilang kemudian dia mencari-carinya kemudian dia putus asa tidak mendapatkannya terus dia e, duduk di bawah pohon terus tiba-tiba unta kendaraannya apa datang ada orang itu saking bahagianya ingin mengatakan ya Allah engkau adalah Robku dan aku adalah hambamu dia saking bahagianya ingin mengucapkan itu tapi salah lidahnya malah mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah engkau adalah hambaku aku adalah Tuhanmu dia salah ucap. Dia apa? Kata Rasul, akhto'a min syidatil farah. Salah ucap karena saking bahagianya. Maka orang ini apa? Tidak bermaksud mengucapkan ucapan tadi. Tidak bermaksud mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia ingin mengucapkan Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Tapi lisannya salah. Keceletot lidah. Ya, salah lidah. Malah mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah, orang ini apa? Jatuh dalam intifaul qasdi. Tidak bermaksud untuk mengucapkan ucapan ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Tidak bermaksud ke situ tapi bermaksud mengucapkan Allah ya, ya Allah engkau adalah eh, Rabbku dan aku adalah hambamu tapi lisannya salah eh, dalam mengucapkan karena saking bahagianya. Ini orang ini apa jatuh dalam intifaul qasdi. Terus maksud juga dalam mawani intifa mani intifa il qasdi wa yadkhulu kadzalika fihi wa yadkhulu kadzalika fihi hikayatu kalamil kuffar fil Qur'an inda tilawah. E, menghikayatkan ucapan orang-orang kafir dalam Al-Qur'an saat membaca Al-Qur'an. Kita ketika Allah merintahkan kita untuk baca Al-Quran, untuk tilawatul Quran. Di dalam Al-Quran Allah menghikayatkan ucapan orang-orang kafir seperti ucapan Fir'aun ana rabbukumul a'la ucapannya lagi ma alimtu lakum min ilahin ghairi itu kan ucapan-ucapan Firaun ucapan orang kafir ucapan kekafiran nah orang ketika membaca Al-Qur'an mengucapkan ucapan itu dalam rangka tilawah itu tidak menjadi kafir karena apa Allah e, memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dan Allah e, mengisahkan menghikayatkan kepada kita ucapan orang-orang kafir dalam Al-Qur'an Eh, maka ketika kita membaca Al-Quran dan pas e, membaca ayat yang di situ ada ucapan orang kafir, maka tidak menjadi kafir. Karena apa? Itu adalah perintah Allah untuk membaca Al-Quran, walaupun di situ ada penghikayatan ucapan orang-orang kafir. Kemudian wayadkhulu fihi kadzalika naqlu kalamil kufri lisyahadati amama al-qadhi wa nahwihi. Dan masuk juga dalam mani intifa'il qasdi ini menukil ucapan kekafiran dalam rangka kesaksian di hadapan kodi dan yang lainnya. Ketika orang mau melaporkan seseorang yang mengucapkan ucapan kekafiran, kan dalam eh, pembuktian takfir, orang pembuktian kan dengan pengakuan atau dengan uh, nah saksi dua orang, laki-laki muslim yang adil, dan ada juga istifadah. Nah ketika dalam kesaksian, orang muslim, dua laki-laki uh, ingin uh, menjadi saksi bahwa si pulan sudah mengucapkan kekafiran. Nanti akan ditanya, ucapan kekafiran yang diucapkan oleh si pulan itu apa? Oleh Kodi akan ditanya. Maka dia ketika mengucapkan, menghikayatkan ucapan kekafiran yang dilontarkan oleh si pulan itu, itu kan dia mengucapkan ucapan orang kafir dalam rangka menukil ucapan orang kafir dalam rangka kesaksian. Itu bisa, uh, itu wajib. Karena apa Allah memerintahkan kita untuk menunaikan kesaksian. Allah mengatakan wala taktumus syahadah. Jangan kalian sembunyikan kesaksian. Nah, ketika bersaksi dan di situ harus menghikayatkan ucapan kekafiran yang dilontarkan oleh orang yang akan diproses oleh kodi ini, maka penukilan atau penghikayatan ucapan orang orang e, yang ucapan orang ini bukan termasuk apa e, tidak menjatuhkan orang yang mengucapkannya dalam kekafiran karena apa dia tidak bermaksud kepada hal itu tapi dalam rangka menghikayatkan menukil dalam rangka kesaksian sedangkan kesaksian itu adalah pada beberapa kondisinya adalah wajib Kemudian juga wa yadkhulu fihi naqlu kalamil kufri li bayani butlanihi wa fasadihi. Masuk juga dalam intif al-qasdi ini menukil ucapan kekafiran dalam rangka menjelaskan kebatilan dan kerusakan kekafiran tersebut. Wa amma idza naqalahu ala sabilin nasyri wal istihsan fahuwa kafir. Adapun kalau dalam rangka E, menukilnya itu dalam rangka menyebarkan dan menganggap bagus ucapan kekafiran itu maka kafir. Jadi orang e, menukil ucapan kekafiran dalam rangka menjelaskan kebatilan dan kerusakan kekafiran tersebut itu apa bisa bahkan bisa menjadi wajib ketika untuk menghati-hatikan masyarakat untuk mengingatkan memperingatkan masyarakat dari bahaya kekafiran tersebut seperti orang menjelaskan membongkar kekafiran apa kekafiran undang-undang buatan. Ya. Seperti orang e, men, apa membongkar kekafiran undang-undang dasar 45. Kan perlu mengucapkan atau menukil teks-teks e, kekafiran-kekafiran yang ada dalam undang-undang tersebut. Itu dalam rangka menjelaskan kebatilan seperti menjelaskan eh, menukil pasal nomor sekian bahwa Eh, setiap anggota Dewan Permusyawaratan Permusyawaratan Rakyat eh, berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Itu, itu kan merupakan eh, teks kekafiran. Tapi kita ingin menjelaskan kebatilannya dengan menjelaskan bahwa dalam ajaran tauhid yang berhak membuat hukum itu hanya Allah. Terus kita jelaskan dari dalilnya Terus kita jelaskan ponis orang yang menyandarkan hukum kepada selain Allah adalah kafir dan kita sebutkan bahwa teks undang-undang mengatakan demikian berarti undang-undang tersebut merupakan undang-undang kafir yang bertentangan dengan tauhid dan orang yang menegakkannya atau membuatnya atau membelanya adalah orang kafir. Adapun kalau menukil ucapan kekafiran dalam rangka menyebarkan dan dalam atau dalam rangka menganggapnya bagus, maka kafir. Orang menukil ucapan kekafiran dalam rangka menyebarkannya atau dalam rangka menganggapnya bagus, maka itu adalah kafir orang semacam itu. Wa yadkhulu fihi kadzalika man nataqa bi kalamin kufriyyin aw fa'ala fi'lan kufriyyan wa lam ya'rif haqiqata ma'nahu li kaunihi bi lughatin la ya'rifu ma'naha al-haqiqiyyah bihaisu yantafi bihi qasdul القول المكفر awil amalil عمل wa amma إذا arafa ma'nahu wa lam حكمه hukmahu كافر إذا kafirun به nataqa bihi wa illam أو al kufra aw lam yaqsud dan masuk juga dalam mani ini adalah orang yang mengucapkan ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran sedangkan dia tidak mengetahui hakikat maknanya. Umpamanya karena ucapan tersebut dengan bahasa yang dia tidak pahami makna sebenarnya. Sehingga e, lenyap apa maksud terhadap awal mukafir atau amal mukafir. Adapun orang bila mengetahui maknanya dan tidak mengetahui hukumnya, maka dia kafir bila mengucapkannya walaupun tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir. Maksudnya di sini kaitan e, intifaul di orang mengucapkan ucapan kekafiran namun dengan bahasa yang dia tidak pahami maknanya seperti banyak masyarakat awam eh, membaca apa yang disebut oleh mereka sebagai salawat nariyah atau munfarijah mereka tahunya itu adalah salawatan kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak mengetahui bahwa di dalam eh, yang mereka baca itu ada pernyataan bahwa Rasulullah lah yang menyelamatkan dari segala bencana. Rasulullah lah yang menunaikan dari eh, menunaikan segala hajat. Rasulullah lah yang eh, membebaskan mereka dari kesulitan. Sedangkan hal-hal ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa iyyam saskallahu bidurrin falaka syifalahu illahu. Kalau kamu tertimpa e, bencana maka tidak ada yang bisa melenyapkannya kecuali Allah. Jadi al e, ad-dar an-nafi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang e, menyandarkan hal itu kepada selain Allah, yaitu di sini dalam apa yang mereka baca kepada Rasulullah SAW itu merupakan apa? apa uca, ucapan kekafiran akan tapi masyarakat yang tidak paham bahasa Arab itu mereka tidak tahu makna tersebut. Mereka mengetahui bahwa itu hanya isinya salawatan, memuji Rasulullah SAW, memohonkan kepada Allah salawat buat Rasulullah SAW. Mereka tidak mengetahui bahwa di dalamnya ada pernyataan bahwa Rasulullah lah yang menaikkan hajat, yang melenyapkan dari e, segala bencana, yang menyelamatkan dari kesulitan. Nah, e, pernyataan bahwa Rasulullah yang menyelamatkan dari segala kesulitan itu adalah ucapan mukafir. Nah, orang ketika membaca hal itu tidak tahu maknanya, dia tidak bermaksud kepada ucapan mukafir itu. Nah, orang semacam itu apa? Jatuh dalam intifaul qasdi. Atau orang e, nyoblos dalam pemilu. Nyoblos dalam pemilu pemilu bukan oca, e, perbuatan kekafiran, nyoblos bukan perbuatan kekafiran, nyonteng bukan perbuatan kekafiran, karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalimat demokrasi kalimat yang asing bagi orang yang tidak terlibat di dalamnya. E, orang ketika nyonteng, banyak di antara mereka tidak mengetahui hakikat tujuan nyonteng atau nyoblos itu. Banyak masyarakat tahunya nyontreng itu dalam rangka mengangkat wakil daerah yang akan ikut mensejahterakan daerahnya. Atau kalau e, partai yang diusungnya partai Islam, yang mengaku Islam, mereka mengira ketika nyoblos caleg tertentu itu dalam rangka e, eh, dalam rangka mengangkat orang yang akan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu tata caranya. Nah, mereka ketika nyoblos sama sekali tidak bermaksud untuk apa untuk mengangkat orang yang membuat hukum dan undang-undang. Mereka tidak tahu itu. Tidak tahu mana itu. Maka mereka ketika mengucapkan itu, ketika me menyoblos itu, mereka jatuh dalam intifaul qasdi. Dia tidak bermaksud mengangkat orang yang akan membuat hukum. Mengangkat pembuat hukum itu adalah apa perbuatan mukafir. Nah, ketika orang nyoblos tidak bermaksud mengangkat apa e, pembuat hukum itu. Dia tidak ada maksud mengangkat pembuat hukum, tapi bermaksud kepada mana yang lain. Karena itu hobi bagi dia. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa demokrasi adalah e, masalah hobi ya, iya hobi ya dari sisi orang yang tidak terlibat di dalamnya. Seperti dalam pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Pak Ibnu Arabi Taifah Ibnu Arabi adalah lebih kafir pada Yahudi, Nasrani dan dari semua ajaran. Orang yang bagian di dalamnya, orang yang anggotanya, penganutnya adalah kafir. Orang yang kadang cenderung kepada mereka atau memuji mereka, maka ada dua macam. Orang yang tahu hakikat ajaran mereka, isinya apa, terus menyanjungnya, memujinya, maka kafir, zindik, murtad. Orang yang yang kedua, orang yang tidak tahu hakikat makna pemahaman mereka, ajaran mereka, tidak tahu ajaran mereka, di, eh, mereka mengiranya e, ajaran yang baik karena kalimat-kalimat mereka sangat samar maka orang semacam itu adalah muslim yang jahil yang bol begitu juga orang yang nyoblos kalau dalam tahu itu dalam rangka mengangkat pembuat hukum maka dia kafir murtad tapi kalau tidak mengetahui itu dalam rangka mengangkat pembuat hukum tapi mengetahui dalam rangka mengangkat wakil daerah yang akan ikut mensejahterakan daerahnya atau akan menegakkan hukum Islam tapi dia tidak tahu cara caranya maksudnya si pencoblos tidak tahu cara orang yang dia pilih itu akan menegakkan hukum Islam bagaimana maka orang tersebut tidak tidak kafir tidak bermaksud mengangkat pembuat hukum makanya ketika kita merinci uh, orang yang nyoblos bukan karena menguzur karena kebodohan ya bukan bukan masuk dalam uh, mani pengkafiran karena kebodohan bukan tapi maksud dari masuk dari sisi intifaul qasdi tidak ada maksud terhadap ucapan atau perbuatan yang mukafir dia masih muslim dia masih muslim Adapun kalau dia tahu hakikat maknanya, tahu dalam rangka mengangkat pembuat hukum atau tahu ketika mencoblos ini mengangkat orang yang akan menegakkan hukum buatan. Tahu ketika membaca apa yang disebut oleh mereka sebagai salawat nari itu, tahu di dalamnya ada pernyataan bahwa Rasulullah lah yang menunaikan hajat, yang menyelamatkan dari segala bencana. Tahu di dalamnya ada hal itu, terus mereka membacanya, maka dia apa? Kafir walaupun tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir, walaupun tidak tahu bahwa hukumnya itu adalah haram atau syirik. Dalam kisah Adi Ibnu Hatim, dalam tafsir At-Taubah ayat 31, Ittakhazu ahbarahum warhubanahum arbabam min dunillah, wal masih ibn Maryam, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Di situ dalam tafsir Nabawi ketika uh, Adi mengatakan bahwa kami tidak mengibadati alim ulama dan pendeta, Rasul mengatakan bukankah alim ulama dan pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan terus kalian ikut menghalalkan? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan terus kalian kalian ikut mengharamkan? Kata Adi, iya. Maka Rasul mengatakan fatil keibadatuhum. Itulah peribadatan mereka. Di sini Adi mengetahui bahwa mereka memang menyandarkan hukum kepada selain Allah itu kepada alim ulama dan pendeta. Tapi Adi dan orang-orang Nasrani tidak mengetahui bahwa itu bentuk syirik, itu bentuk e, penuhanan selain Allah. Namun demikian Allah tidak menguzur mereka. Dan Allah mencap mereka sebagai orang-orang musyrik. Jadi tahu hakikat tapi tidak tahu hukum, tidak diuzur karena sebab kebodohannya. Eh, hal-hal yang tidak diketahui hakikatnya, hal-hal yang kaitan dengan syirik akbar atau kufur akbar yang tidak diketahui hakikat isinya oleh sebagian orang, pengkafiran orangnya disamakan dengan pengkafiran di dalam masail khafiyah. Dan kita sudah bahas dalam masail khafiyah bahwa pengkafiran pelaku orang yang jatuh dalam e, kekafiran dalam masail khafiyah adalah pengkafirannya setelah apa? Setelah ikomatul hujjah, setelah penegakan hujjah dan kita sebutkan di sana bahwa penegakan hujjah dengan menjelaskan dalil-dalil syar'i kepadanya dan juga terus melenyapkan uh, eh, subhatnya. Nah, jadi setelah penegakan hujjah, begitu juga dalam eh, hal-hal uh, yang kaitan dengan syirik akbar yang tidak diketahui hakikatnya oleh sebagian orang, pengkafiran pelakunya adalah sama dengan masail khafiyah di mana pelakunya tidak dikafirkan sampai ditegakkan hujah. Akan tapi penegakan hujah dalam hal ini, dalam hal-hal yang tidak diketahui maknanya, cukup dengan menjelaskan hakikat makna yang dia ucapkan atau dia kerjakan. Orang yang nyoblos kita kasih penjelasan bahwa ini dalam rangka kita jelaskan hakikat demokrasi bahwa itu penyandaran hukum kepada selain Allah dan nyonteng atau nyoblos itu dalam rangka mengangkat wakil daerah yang akan membuat hukum dan undang-undang. Nah, kita jelaskan hakikat kepadanya. Ketika sudah jelaskan hakikat mananya, terus dia tetap bersikuku, ikut nyonteng, nyoblos, berarti dia sudah tahu hakikat makna. Sudah tahu itu dalam rangka mengangkat pembuat hukum. Maka ketika dia melakukannya, kita kafirkan walaupun dia tidak tahu itu hukumnya adalah syirik. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wabil jumlah faman qala aw fa'ala ma huwa kufrun kafara bidzalika wa illam yaqsud an yakuna kafiran id la yaqsudul kufra ahadun illa ma Allah. Secara umum barang siapa mengucapkan atau melakukan sesuatu yang merupakan kekafiran maka dia menjadi kafir dengan sebab hal itu walaupun tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir karena tidak seorang pun bermaksud untuk kafir illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi Syekhul Islam menetapkan bahwa orang secara umum siapa saja yang mengucapkan atau melakukan kekafiran maka dia menjadi orang kafir walaupun tidak bermaksud untuk menjadi orang kafir ataupun tidak bermaksud terhadap kekafiran. Itu kaitan dengan mani intifa al-qasdi dan ini sudah uh, saya bahas dalam bahasan uh, al-khata ya, mewani takfir pada syari tauhid. Kemudian yang kedua, mani yang kedua mewani takfir di antara mewani takfir dalam syirik akbar adalah al ikroh at-tam awil mulji ikroh yang tam yang sempurna awil mulji ikroh mulji yang um, apa sangat mendesak sangat um, mepet ya Wazalika anal ikrah nawan itu dikarenakan ikrah itu ada dua macam. Kenapa disebut tadi yang menjadi mani hanya ikrah mulji atau ikrah tam? Karena ikrah itu ada dua macam. Yang pertama ikrahun tamun aw muljiun bihaitsu ya'dimu bihi ridha wa yafsudu al-ikhtiyar ikroh tam atau ikroh e, mulji di mana keriduan menjadi lenyap dengannya atau e, menjadi lenyap dengan sebabnya wayub sidu al ikhtiyara dan melenyapkan merusak pilihan jadi keriduan lenyap dan tidak punya pilihan. Wadzalika yakunu bitahdidil qatli أو قتل qat'il udwi أو بالضرب الشديد الذي يخاف منه talafun النفس أو udwi. Itu dengan bentuk apa? Ancaman pembunuhan atau ancaman pemotongan anggota badan atau dengan pemukulan yang dahsyat yang dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan. Jadi ikroh uh, mulji itu ikroh yang melenyapkan keriduan dan merusak pilihan. Dalam arti tidak punya pilihan. Itu hanya dengan apa? Ancaman pembunuhan atau pemotongan anggota badan atau dengan pemukulan yang dahsyat yang dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan atau pembakaran atau penyetruman yang sangat dahsyat. Fahadhan nau minal ikrohi ikrah macam ini yubahu bihi al-kufru wa in kana sabru alaihi afdal. Dibolehkan kekafiran dengannya walaupun sabar terhadapnya adalah lebih utama. Jadi ikrah yang mulji ikrah yang mulji itu membolehkan apa merukhsahkan kekafiran. Dan ikrah mulji itu adalah ikroh yang apa? Yang tadi dengan ancaman pembunuhan atau pemotongan anggota badan atau dengan pemukulan yang dahsyat yang dikhawatirkan melenyapkan nyawa atau anggota badan. uh, <clears throat> Imam Al-Khazin dalam tafsir uh, An-Nahl ayat 106 beliau mengatakan Qala ulama yajibu an yakuna al-ikrahu alladhi له lahu an معه ma'ahu bi kalimatil kufri an yu'azzaba bi azabin la taqata lahu bihi misl takhwifi bil qatli wad darbi syadidi wal para ulama mengatakan bahwa ikrah yang membolehkan mengucapkan kekafiran itu wajib dengan bentuk apa orang disiksa dengan penyiksaan yang yang apa tidak bisa ditahan lagi. Yang dia tidak mampu menahannya seperti ancaman pembunuhan dan pemukulan yang sangat dahsyat dan penyiksaan yang sangat kuat seperti pembakaran dengan api dan yang lainnya. Imam Al-Kasani dalam Badai Sunai beliau mengatakan tentang ikrah yang membolehkan kekafiran itu wa ammanau alladhi huwa murakhasun fahuwa ijra'u kalimatil kufri 'ala lisan ma'at mi'nanil qalbi bil imani idza kanal al ikrahu tamman macam yang uh, dirukhsahkan itu adalah pengucapkan kekafiran lewat lisan disertai ke uh, eh, tumanin hati dengan keimanan bila ikrohnya tam. Bila ikrohnya tam. Terus beliau mengatakan eh, fa in kana naqisan min al-habsi wal qaidi wad darbi alladhi la yukhafu minhu talafu nafsi wal udwi la yurakhasu lahu aslan wa yuhkamu bi kufrihi wa in wa in qala kana qalbi mutmainnan bil iman fala yusaddaqu fil hukmi bila ikrahnya itu naqis itu dengan apa? Pemenjaraan, pemborgolan, dan pemukulan yang tidak dikhawatirkan melenyapkan nyawa dan anggota badan, maka tidak dirukhsahkan sama sekali. Dan dia diponis kafir kalau melakukannya, walaupun dia mengatakan, dan kalau dia mengatakan hati saya teguh dengan keimanan, maka tidak dipercayai dalam hukum ini. Jadi maksudnya, kalau ikrohnya nakis, bukan ikroh mulji, maka apa? Orang seperti pemenjaraan, pengikatan, pemukulan yang ringan yang tidak dikhawatirkan melenyapkan nyawa dan anggota atau anggota badan, maka orangnya apa? Diponis kafir. Diponis kafir. Imam Abu eh, Husain Ahmad ibnu Muhammad Al-Qaduri Al-Baghdadi beliau mengatakan eh, dalam Alkitab dalam kitab namanya eh, Alkitab. Tentang ikroh apa? Tentang ikroh yang uh, macam-macam ikroh. Kata beliau, wa in ukriha ala kufri billahi azza wa jalla wa bin nabi alaihi salatu wassalam biqaidin aw habsin aw darbin lam yakun zalika ikrahan hatta yukraha bi amrin yukhafu minhu ala nafsihi aw ala udwin min a'dha'ihi. Kalau orang dipaksa untuk kafir kepada Allah Azza wa Jalla atau dipaksa untuk menghina Nabi alaihi salatu wassalam dengan apa pemborgolan atau pemenjaraan atau pemukulan maka hal itu tidak dianggap ikroh sampai dia dipaksa dengan hal yang mengkhawatirkan keselamatan nyawa atau anggota badannya. Faidah khafa dzalika wasi'ahu an yuzhira ma amaruhu bihi. Kalau dia mengkhawatirkan nyawa atau anggota badannya, maka dia boleh menampakkan apa yang mereka perintahkan. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa kalau ikrohnya ikroh e, eh, bukan murji, maka tidak membolehkan bahkan apa diponis kafir Jadi ikroh yang eh, apa membolehkan eh, pengucapan kalimat kafiran adalah ikroh yang mulji. Kemudian yang kedua ikrohun naqis au ghairu mulji ikrah naqis atau ghairu mulji bihaitsu ya'dimu bihi ridha wa la yufsidul ikhtiyar di mana keridhaan itu lenyap dengannya tapi tidak merusak pilihan masih ada pilihan kal habsi wal qaidi wal darbi alladhi la yukhafu minhu talafu nafsi awil udwi seperti pemenjaraan pengikatan pemukulan yang e, tidak dikhawatirkan lenyapnya nyawa atau anggota badan. Wahada nau al ikrah la yubahu bihil kufru bal sahibuhu yakunu kafiran. Ikrah macam ini tidak membolehkan kekafiran. Justru pelakunya kalau melakukan dia diponis atau dia menjadi orang kafir. Jadi kalau ikhroh nakis, tadi kan sudah sebutan juga pernyataan uh, ulama bahwa kalau ikrohnya nakis maka diponis kafir. Makanya orang yang apa yang uh, menandatangani setia kepada Pancasila TUD 45 atau bahkan uh, sedia untuk membongkar jaringan uh, apa uh, jamaahnya kepada Togut hanya untuk mendapatkan keringanan e, tahanan pemenjaraan itu bukan ikroh yang mulji. Pemenjaraannya saja bukan ikroh mulji, apalagi mendap, e, mendapatkan keringanan pemotongan pemen, masa penahanan atau pemenjaraan. Makanya apa? Orang yang menatangani hal tersebut berarti dia menjadi orang kafir, orang murtad, orang murtad. Faman kana asiran aw masjunan indal aduwil kafir fanataqa bi kalamin kufriyin tahta tahdidi wad darbi fala nukaffiruhu annahu fi mazannatil ikrah. Barang siapa menjadi tawanan atau uh, orang yang dipenjara pada orang musuh yang kafir, terus dia mengucapkan ucapan kafiran di bawah intimidasi, ancaman dan pemukulan, maka kita di, kami tidak mengkafirkannya karena dia pada posisi mazanna al-ikrah. Orang yang di luar, maunya di luar penjara mendengar si mengucapkan kekafiran tapi si, e, tahu si itu dalam dalam sedang apa sedang dipukulin, sedang diintimidasi. Umpamanya biasanya pada proses-proses e, penyidikan orang kan disiksa. Umpamanya mendengar si mengucapkan kalimat kekafiran pada saat penyidikan yang emang uh, apa uh, ilaharnya di negeri ini penuh dengan penyiksaan. Maka kita tidak mengkafirkan orang tersebut. Kenapa? Karena pada posisi semacam itu adalah mazonah ikroh. Pada tempat dugaan adanya ikroh. Memang kan proses penyidikan itu emang uh, eh, mazonah ikroh. Karena memang di situ syarat dengan apa penyiksaan. Baik penyetruman, pemukulan yang dahsyat, li'annahum yastati'una infaza ma bihi karena mereka orang-orang kafir mampu bisa merealisasikan apa yang mereka inginkan terhadap orang itu. Jadi kalau dalam masa-masa proses penyidikan mereka bisa berbuat sesuka-suka terhadap uh, asir itu. Makanya kalau kita mendengar dari asir yang sedang dalam masa penyidikan, dalam kita tahu dalam eh, proses uh, itu penuh dengan penyiksaan, maka kita tidak serta-merta mengkafirkan orang tersebut. Karena memang mazannah ikrah. Lakin, walakin idza nataqa bi kalamin kufriyin wa syuhida alaihi bi annahu nataqa bihi aminan wa duna ayyi tahdidin fanahkumu bi kufrihi. Akan tapi kalau dia mengucapkan kalimat kekafiran dan e, memang ada saksi yang mengatakan bahwa si fulan mengucapkan hal tersebut dalam kondisi aman, ya, tidak ada uh, ancaman ya tidak dalam masa, eh, masa intimidasi maka kita menghukumi dia kafir seperti pada realita ketika sudah masuk uh, penjara dan itu hal yang umum dan itu memang uh, hal yang terjadi pada proses orang ingin ingin apa ingin cepat pulang pada undang-undang togut yang ada uh, sekarang di mana mereka mensyaratkan untuk tadi menandatangani setia kepada Pancasila, UUD eh, 45 dan negara kafir ini. Nah, kalau kita mengetahui si Pulan itu e, menandatangani itu, maka kita menghukumi dia kafir. Jadi apalagi atau orang yang ikut dalam apa upacara-upacara yang di situ ada ucapan-ucapan kalimat kekafiran seperti setia kepada Pancasila atau ada lagu-lagu yang isinya kekafiran seperti uh, Garuda apa uh, lagu apa Garuda Pancasila bagimu negeri itu kan isinya kekafiran. Nah, ketika orang ikut dalam uh, upacara tersebut di situ ada kalimat-kalimat kekafiran, pada orang tersebut ikut upacara tidak di apa tidak dipukuli, tidak disiksa, maka dia ketika itu dia kafir karena umumnya orang dalam rangka hanya Pak ingin supaya mendapat kemulus dalam proses PB-nya itu. Akhirnya ikut dalam acara-acara yang di situ ada kekafiran. Ketika kita tahu si pulan ikut dalam acara kekafiran atau mengucapkan kekafiran dalam rangka supaya mendapatkan umpamanya remisi atau supaya dapat e, eh, PB, maka dia apa? menjadi orang kafir. Keberadaan dia sebagai napi teroris atau mereka menurut bahasa Togut teroris atau menurut kita e, mujahid itu bukan mawani takfir. Bukan mawani takfir. Bila saja Rasulullah SAW diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lain ashroq tala yahbatan amaluka wala min al khasirin. Kalau kamu Muhammad berbuat syirik, maka lenyaplah amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Itu pada Rasulullah. Apa gerangan dengan orang-orang yang jauh ya, sangat jauh jauh di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini uh, materi, jadi materi uh, kesempatannya kaitan dengan masalah uh, mawani takfir dalam syirik akbar atau dalam hal yang langsung menohok tauhid dan keimanan terhadap risalah hanya dua yaitu intifaul qasdi dan ikrah mulji. Ikrah mulji. Jadi ketika kita tidak mengkafirkan orang yang nyoblos, itu dalam rangka bukan penguzuran karena kejahilan, tapi karena ihtimal intifaul qasdi. Orang tidak bermaksud mengangkat pembuat hukum. Dan dari situ makna demokrasi khofi dari sisi ini tidak diketahui